Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala syarih Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala Amal ladzina yunaduna al-an bil muhawarati bainal adyan. Adapun orang-orang yang mereka menyeru dan memanggil sekarang ini eh, dengan mengajak berdialog antara agama-agama yang ada dalam artian diundang semua nah mungkin yang menurut menurut mereka dianggap dengan cendikiawan eh, orang-orang eh, orang -orang pandainya para tokohnya agama-agama Ya, diundang semuanya agama Kristen, kemudian tokoh agama Kristen, tokoh agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik misalkan. Yang jelas seluruh agama selain agama Islam. Nah, bagaimana ini? Wal mufahamah bainal adyan dan saling memahami antara agama-agama yang ada wa annaha kulluha adyanun samawiyah. Nah, ini ujung-ujungnya apa? Akhirnya bahwasanya seluruh agama itu adalah agama yang turun dari langit, bayangkan itu. Padahal tidak ada agama yang barakallahu fikum agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam dan itu sudah disepakati. Dalilnya juga ada, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Kemudian juga Allah taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Nah, kemudian Abu Atmam tu alikum nikmati dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. raditu lakumul Islam Madinah dan aku ridho agama Islam sebagai agama untuk kalian. Apakah masih mencari agama lain selain agama Islam? Setelah dengan ayat ini apakah ada lagi agama yang lain? Tidak ada. Agama yang lain selain agama Islam adalah agama yang mardut, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan" falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak terima darinya sedikit pun dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nauzubillahi min dzalik. Apakah kalian atau kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang rugi? Mencari agama selain agama Islam? Kala Sekali-kali tidak. Jangan sampai karena agama Nah, barakallahu fikum, agama Islam agama yang sempurna, tidak perlu yang namanya tambahan, tidak perlu yang namanya pengurangan barakallahu fikum. Agama yang bersumberkan, yang berlandaskan Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Bal ba'duhum yatajarra'u wa yaqul dan bahkan sebagian mereka lancang Nah, berani dan mengatakan la kafir yahud wan nasara. Bayangkan ini. Jangan kalian atau jangan kamu itu mengkafirkan yang yahud wan nasara. Kebodohan macam apa seperti ini? Bodoh sekali orang ini. Tidak mengenal, tidak paham masalah ayat yang sering kita dengar. Bagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah. Allah Ta'ala mengatakan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab. Bayangkan ini. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab. Bayangkan. Nah, Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab kalau bukan Yahud dan Nasara? Ya, yang diinginkan di sini adalah Yahud dan Nasara. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasara. Dari kalangan ahli kitab al Yahud dan Nasara. Dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia, Nauzubillah. Apakah kita ingin memuji orang-orang yang sejelek seperti itu? Sejelek-jelek makhluk, Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Jadi ucapannya keliru besar. La tukafir yahud wan nasara. Berarti menunjukkan apa? Menentang Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Al-Qur'an Karim seperti tadi, mengkafirkan orang Yahud dan Nasara, dia malah melarang. Bagaimana ini? Menentang. Nah, menentang Al-Qur'an, menentang As-Sunnah. Nah, sebagaimana dalam As-Sunnah nanti akan kita Nah, sebutkan nanti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang diperbolehkan beragama selain agama Islam. Pada asalnya seperti itu. Naam. Fahada khilafu majadih Rasul dan ucapan ini menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam wa khilafu Qur'an dan juga menyelisih apa yang datang dalam Al-Qur'an, wa khilafu millati Ibrahim dan juga menyelisih agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam imamul hunafa. Beliau adalah orang yang dijuluki dengan Al-Hanif. Nah, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma simah, orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifah muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani. Beliau adalah hanifah muslimah, orang muslim dan hanif. Bayangkan itu. Nabi Ibrahim as. imamul hunafa. Nah, bagaimana perjuangan beliau ketika berdakwah, mendakwai bapaknya, bapaknya yang kafir tersebut, eh, Azar, bagaimana Rasul, bagaimana Nabi Ibrahim as. nah barakallahu fikum, benar-benar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, beliau juga mentaatinya, diperintahkan untuk menjauhkan Nah, barakallahu fikum meletakkan istrinya dan Nabi Ismail dalam keadaan masih kecil di sebuah tempat yang tidak ada. Nah, barakallahu fikum kehidupan manusia di situ. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam eh, menyelisih agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allati umirna bittiba'iha yang kita semua diperintahkan untuk mengikuti Na'millah Ibrahim wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah agama Ibrahim hanifa, yaitu agama yang mengajak, yang menyeru agar kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum hafizakumullah jami'an. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian aulia para wali. Hati-hati. Jangan sampai kalian menjadikan mereka para wali, para penolong yang kalian cintai. Eh, instahabbul kufra alal iman. Yang apa? Yang dengannya, nah, apakah kalian lebih tondong mencintai kekufuran daripada keimanan? Eh, wa minkum dan barang siapa yang berloyalitas tinta kepada mereka di antara kalian faulaika humuz zalimun maka mereka adalah orang-orang yang zalimun musyrikun nah naudzubillah ya kenapa dikatakan zalimun karena mereka secara tidak langsung menzalimi diri mereka justru malah mereka mencintai kekufuran daripada keimanan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa haula nah dalam keadaan seperti ini mereka mengatakan al-Yahudu wan Nasara ahlu kitabin wa ahlu iman katanya. Orang-orang Yahud wan Nasara mereka itu ahlu kitab. Ya, diturunkan pada mereka kitab. Wa ahlu iman dan mereka adalah orang yang beriman. Benar kalau seandainya mereka benar-benar beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, niscaya kalau seandainya mereka masih hidup dan Nabi kita Muhammad SAW hidup di tengah-tengah mereka, Justru mereka harus beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna, tidak ada tambahan, tidak perlu penambahan, tidak perlu nah tidak pula nah pengurangan barakallahu fikum. Jadi menghapuskan seluruh agama-agama yang sebelumnya. Nah, barakallahu fikum nasakhat jami'adian, adyan, nasakha Nah, menghapuskan seluruh agama-agama yang sebelumnya barakallahu fikum sehingga Nabi kita Muhammad SAW akan menjelaskan nanti dalam hadis yang sahih. Naam. Wa kulluha adyanun min indillah. Nah, perhatikan ini, orang-orang yang bodoh mengatakan seluruhnya itu agama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh? Naam natafaham ma bainana wa katanya. Kita saling memahami, saling mengerti antara kita dan antara mereka. Nata'awun, nata'awan karena kita saling Ta'awun kerjasama, nggak masalah. Kerjasama dengan orang Yahudi dan Nasara, kerjasama dengan orang kufar, hukum asalnya boleh. Tapi ingat, kerjasama dalam dunia duniawiah saja. Adapun dalam masalah agama, jangan sekali-kali membenarkan agama mereka sedikit pun. Nah, sebagaimana Rasulullah juga pernah bermuamalah kerjasama jual beli dengan orang Yahud. Nah, tapi apakah Rasulullah membenarkan agama mereka? Mencintai mereka? Tidak. Nah, barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah apa? Rasulullah sendiri apa? Membenci mereka, barakallahu fikum. Nah, Bukan seperti orang-orang zaman sekarang. Eh? Alasannya kerjasama-kerjasama bisnis tapi mencintai, membenarkan, memuji-muji. Agama orang Yahud Manasara itu agama yang bagus. Mereka agama yang Masya Allah. Mereka itu adalah orang-orang jujur. Berbeda dengan orang muslimin. Orang muslimin zaman sekarang itu banyak korupsi dan semisal-semisal. Akhirnya mengajak-ngajak kaum muslimin memuji agama selain agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati seperti itu. Kita boleh kerjasama bisnis dengan orang-orang kafir. Barakallahu fikum dengan catatan apa? Sekedar muamalah duniawiyah, muamalah duniawiyah saja. Tidak boleh apa? Muamalah diniyah. Nah, barakallahu fikum. Kita cintai agama mereka, kita benarkan agama mereka, mengajak-ngajak kaum muslimin misalkan. Nauzubillah, jangan demikian. Berikutnya, Nah, kata mereka wala tukafiru al-yahud wa nasara katanya. Jangan kalian mengkafirkan orang-orang Yahud dan orang Nasara katanya. Hadhihi da'watun al-an qa'imatun. Inilah dakwah yang sekarang tegak. Nah, ingin menyatukan seluruh agama jadi satu agama. Eh, kata mereka semua itu agama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nam Syekhuna Al-Fadil Nasih Al-Amin Habibullah taala Syekh Yahya hafizahullah taala suatu ketika beliau juga ditanya masalah bagaimana dakwah yang menyeru untuk menyatukan seluruh agama. Nah, beliau mengatakan bahwasanya apa? dakwah dawatu ila wahdatil adiyan kufrun. Berdakwah menyeru kepada menyatukan seluruh agama adalah kekufuran. Dan beliau juga berkata, Nam alladhi yuwafiq ad-da'wah ila wahdatul adyan dhalalun wa zanadiqah. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang yang mencocoki dakwah, menyatukan pada seluruh agama dalam artian di semua dianggap sama, semua ada agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan dan juga termasuk bentuk zindik orang tersebut termasuk orang-orang zindik naudzubillah. Sehingga hati-hati. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di antaranya orang-orang seperti ini biasanya orang Qur'aniyun, Orang quraniyun mereka itu tidak memahami Al-Qur'an. Dengan as-sunnah mereka itu mengandalkan Al-Qur'an saja. As-sunnah tidak dipakai kata mereka ya. Kita cukup dengan Al-Qur'an. Cukup dengan Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum tidak butuh dengan as-sunnah. Mereka walaupun ngomong seperti itu pada asalnya bohong. Pada asalnya bohong. Kita teliti dari gerakan sholat, dan gerakan haji, bagaimana tata cara puasa yang benar, bagaimana sholat jenazah, dari mana mereka jumpai seperti itu. Dalam Al-Quran tidak akan didapatkan walaupun sampai mati. Nah, gerakan-gerakan seperti itu didapati dijumpai dalam as-sunnah. Bagaimana mereka ingin nah barakallahu fikum mencukupkan Al-Qur'an tanpa sunnah? Tidak bisa. Al-Qur'an was sunnah syai'ani mutalaziman. Al-Qur'an dan as-sunnah dua perkara yang senantiasa beriringan, tidak bisa terpisahkan. Jadi kita pedoman kita adalah Al-Qur'an was sunnah bifahmi salafil ummah. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga orang-orang Al-Qur'aniyun barakallahu fikum yang mereka mengandalkan Al-Qur'an saja tidak menoleh kepada as-sunnah. Naam, pada hakikatnya kata Syekhuna Habibullah Ta'ala, Syekh Yahya Al-Hajuri Habibullah Ta'ala, ketika kita waktu itu masih jamat, kita mendengar beliau mengatakan Al-Qur'aniyun fil hakikah hum zanadiqah. Orang-orang orang-orang Qur'aniyun itu yang mereka mengandalkan Al-Qur'an saja dan menolak as-sunnah, mereka pada hakikatnya itu ada zanadiqah, orang-orang munafikun, naudzubillah. Nah, bahkan beliau juga menukilkan fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah taala bahwasanya Nah, kufurnya atau kafirnya orang-orang Quraniyin. Nah, kenapa sebagai kafir? Karena barang siapa yang menolak as-sunnah, nah, atau sebaliknya menolak Al-Qur'an, eh, as-sunnah tabi Al-Qur'an atau Al-Qur'an tabi as-sunnah, maka itu adalah kekufuran. Naam, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, "Ittabi'u ma'unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min awliya." Ikutilah apa-apa yang telah aku turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Nah, barakallahu fikum. Ikutilah apa-apa yang telah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Nah, Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, Wa ma'atakumur rasuluh fakhuduh. وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah pada kalian, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang pada kalian, tinggalkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti as-sunnah. Mengikuti Al-Quran was-sunnah. Barakallahu fikum. Nah, famanit اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran was-sunnah, Nisanya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Kemudian juga perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan enam tali Allah. Enam dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah di sini? Al-Qur'an was sunnah sebagaimana yang jelas oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud dan juga dijelaskan juga oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Na'am rahimahullah taala dalam kitab-kitab atau syarah-syarah beliau. Barakallahu fikum. Nah, jadi harus paham dalam masalah seperti ini jangan bermudah-mudahan. Nah, kita cuma cukup Al-Qur'an saja, as-sunnah tidak perlu. Itu ucapan yang keliru. Nah, jadi ingat-ingat ya, ad dawa ila wahdatil adyan kufrun, ad-da'watu ila wahdatil adyan kufrun. Eh, mendakwahkan untuk menyatukan seluruh agama dalam artian disatukan, dianggap sama semua sama rata, tidak ada bedanya dengan agama Islam, semuanya turun dari langit itu adalah kekufuran adalah kekufuran. Naam. Berikutnya kita lanjutkan. Naam, kata mereka wala tukafirul yahuda wa nasara. Jangan mengkafirkan orang Yahud dan Nasara. Hadi da'watul an qa'imah. Inilah dakwah yang sekarang tegak. Wahya qada'un 'alal wala wal bara. Nah, bainal mu'minin wal kuffar. Ini merupakan bentuk apa? Penghabisan. Nah, barakallahu fikum. Nah, antara apa? Eh, terhadap al-wala wal bara antara orang-orang mukminin dan orang kufar. Ingin disatukan agar orang kufar itu agar orang mukminin senang dengan orang kufar. Nah, kemudian kerjasama dalam artian sama-sama membenarkan agamanya seperti itu. Kullu man lam yu'min bir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Perhatikan ini. Setiap orang yang tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad fahuwa kafir, maka orang tersebut kafir. Sawaun kana kitabian atau ghairu kitabi, baik dia itu adalah orang kitabian, kitabian maksudnya orang yang turun kepadanya kitab, baik orang Yahud ataupun orang Nasara ataupun yang selainnya. Li'annahu ba'da ba'tsatir Rasul dikarenakan setelah diutusnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yas'u ahadan illa an yu'mina bih. Nah, Rasulullah tidak mengizinkan seorang pun kecuali apa? agar beriman dengannya. Faman lam yu'min bih, maka barang siapa yang tidak beriman dengannya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Paham itu maksudnya ya? Jadi kalau misalkan Rasulullah diutus kemudian masih ada bekas-bekas orang-orang Yahud dan Nasara berpegang teguh dengan agama mereka misalkan, nah itu ketika Rasulullah telah diutus kemudian tidak mau beriman dengan Rasulullah, maka orang tersebut kafir naudzubillah. Nah barakallahu fikum. Berikutnya Naam wal Yahud wan Nasara la yu'minuna bir Rasul. Orang-orang Yahud dan Nasara mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum kufar, mereka orang-orang kufar. Bahkan bagaimana cara mereka? Naam barakallahu fikum, mereka juga mengatakan bahwasannya Al-Masih itu adalah anak Allah, bayangkan itu. Kemudian orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jadi mereka bagaimana caranya? Naam barakallahu fikum berusaha untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oh, terutama orang Yahud, mereka memiliki kedengkian terhadap agama Islam, kebencian terhadap agama Islam. Mereka berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam baik melalui racun-racun yang mereka tebarkan. Nah, sebagaimana kisahnya sudah masyhur Rasulullah suatu ketika, nah barakallahu fikum diberi enam eh, diberi apa? Semenam daging, daging kambing. Kemudian di dalam daging tersebut dicampur dengan racun. Nah, Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya mereka berusaha bagaimana caranya membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka sampai saat ini yang namanya orang Yahud, eh, orang kufar itu berusaha bagaimana caranya merusak agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Seperti orang-orang Syiah Rafidah bagaimana? Siapa pencetusnya? Syiah Rafidah siapa yang menebarkan? Nah, barakallahu fikum. Eh, Abdullah bin Sabah yahud Eh, Abdullah bin Sabah yahudi Nah, barakallahu fikum yang mengatakan Eh, ya Ali antallah antawani antallahu haqqan wahai Ali kamu adalah Allah yang sebenar-benarnya bayangkan itu nah kemudian siapa yang bunuh nah barakallahu fikum Umar bin Khattab Abu Lu'lu'ah Majusi nah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi nah naudzubillah naudzubillah ya hati-hati Wal qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah bersabda wallazi nafsu Muhammadin biyadihi demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Maksudnya demi Allah, la yasma'u bi ahadun min, min hadil ummah. Na'am barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang keadaanku setelah diutusnya ini dari kalangan umat ini Yahudiyun wala Nasraniyun, baik orang tersebut orang Yahudi ataupun orang Nasrani, summa yamutu, kemudian orang tersebut mati walam yu'min billadhi ursil bih dan dia tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, tidak mau masuk agama Islam, illa kana min ashabin nar melainkan orang tersebut termasuk penduduk neraka walladzi nafsu muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min na'am billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar ya, demi zat eh, yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya itu demi Allah na'am la yasma'u bi ahadun tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku, tentang keberadaanku, ya, tentang kenabianku. Nah, dari kalangan umatku ini, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang telah nah, aku bawa, tidak beriman dengan apa yang aku telah diutus dengannya, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Fabata fabada ba'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, La yasau ahadan. Rasulullah tidak mengizinkan seorang pun al-khuruj an millatih. Nah, barakallahu fikum untuk keluar memberontak dari agamanya. Menunjukkan bahasanya kalau seandainya ada orang nah dia tidak beragama agama Islam, maka barakallahu fikum berarti orang tersebut termasuk ashabun nar, naudzubillah, penduduk api neraka. Hatta innahu qala alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dan mengatakan, Wallahi demi Allah, laukana akhi Musa hayyan, kalau seandainya saudaraku Nabi Musa alaihissalam itu hidup, masih hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i. Eh? Tidaklah mengizinkan eh, untuk dia kecuali mengikutiku. Eh? Tidaklah mengizinkan dia kecuali apa? Harus mengikutiku. Dalam artian kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, naam, maka apa? Maka tidak ada cara lain kecuali apa? Tidak ada jalan lain kecuali dia harus mengikuti mengikutiku. Nah, mengikuti agama Islam ini. Barakallahu fikum. Naam. Fa ba'da ba'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi dinun sahihun ghairu dinil Islam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu agama pun yang benar selain agama Islam. Wa masiwahu dan agama yang selain agama Islam fahuwa batilun aw mansukhun. Maka agama tersebut adalah agama yang batil atau agama yang sudah mansuh dihapus. Karena agama Islam ini agama sempurna. naam barakallahu fikum, la yahtas ila ziyadah wala nuqsan. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Barakallahu fikum. Nah, bahkan agama Islam ini, eh, dinul Islam, nasakha jami'al adiyan as-sabiqah. Agama Islam ini menghancurkan atau menghapuskan agama-agama yang sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, menghapuskan agama-agama yang sebelumnya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, selain Islam sebagai agama, maka tidak terima darinya sedikit pun. Nah, barakallahu fikum dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan amalan-amalan yang dilakukan mungkin orang-orang Yahud, orang Nasara, menyumbang masjid, menyumbang enam pondok pesantren walaupun satu triliun misalkan atau satu miliar misalkan atau beberapa miliar bahkan jangan tertipu amalannya nggak diterima nah, kebaikan mereka sudah tunaikan dunia semuanya ada pun di akhirat habaan surah bagaikan debu yang berterbangan tidak ada nilainya sama sekali. Barakallahu fiikum. Hati-hati ya. Naam. Sehingga agama Islam, agama yang beruntung. Jadi kalau kita berada di atas agama Islam nih, maka kita berada di atas keberuntungan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafatan wa qana'ahu Allah bima atah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abdullah Ibnu Amr Ibn As radhiyallahu taala anhuma. Sungguh telah beruntung orang yang berada di atas agama Islam. Nah, dan Allah telah berikan rezeki pada dia dengan rezeki yang cukup. Kemudian dia merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini, fahadi da'watun batilatun. Dakwah yang menyatukan seluruh agama, ya, dijadikan satu. Tapi apa? Disatukan, menyamaratakan bahwasanya semua agama sama itu keliru. Tapi boleh nggak kita menyatukan seruan Rasulullah, nah mengajak agar bersatu, Benar kalau seandainya kita bersatu di atas apa? Tauhid silahkan, nggak masalah. Tapi bukan di atas nah menyatukan di atas saling memahami itu bukan memahami agama ini agama orang Yahud, orang Nasrani, eh, orang Yahud, orang Nasara, orang Buddha, Hindu, Kristen, Katolik misalkan, agamanya semuanya sama, semuanya adalah agama yang turun dari langit dari Allah, agama dari Allah Subhanahu wa taala, menyamaratakan seperti itu, kemudian bahkan menganggap sempurna. Jangan sampai seperti itu barakallahu fikum. Nah, Kalau seandainya eh, kita mau menyatukan, nah menyatukan di atas tauhid. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainu. Bainana wa bainahum. Naam. Wahai ahlul kitab, naam, marilah kita semuanya bersatu, berkumpul dalam satu kalimat, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Naam. Yaitu apa? Antara kami dan antara kalian. Dalam artian apa? Bersatu di atas tauhid, bersatu di atas agama yang benar gak masalah, tapi kalau bersatu untuk menyamaratakan semua agama itu sama, eh, barakallahu fikum semua agama itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu penyatuan yang keliru. Nah, jadi kul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa maknanya apa? Eh? Nah, katakanlah wahai ahlu kitab, marilah kita semuanya, marilah kalian semuanya ke sini, bersatu di atas satu kalimat yang sama, itu kalimat la ilaha illallah, kalimat at-tauhid. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, "Fahadi da'watun batilatun in da'wah yang batilah, tuqadulahal al alan mu'tamaratun." Nah, mu'tamaratun wa nadawatun yang sekarang barakallahu fikum, nah dikuatkan sekarang ini dakwah seperti ini sekarang ini mu'tamaratun dengan adanya perkumpulan-perkumpulan, wa nadawatun seminar-seminar, wa tunfaq fiha amwalun, bahkan apa? Bahkan dikeluarkan demi apa? Demi menyatukan seluruh agama tadi itu, Nah, barakallahu fikum. Naam, dialog antara agama-agama yang ada eh, dikeluarkan di dalamnya apa? Amwalun harta-harta yang banyak. Nah, lidakwah untuk menyatukan, menyeru, litaqarrub bainal adyan, saling memahami, saling mendekatkan antara agama-agama yang ada. Jadi agama yang ada itu di nah pengen pengennya itu mau sama-ratakan dengan agama Islam. Jadi dalam artian mereka menyamakan itu sama dengan agama Islam itu loh, pengennya itu. Nah, barakallahu fikum tentunya beda. Tidak sama barakallahu fikum. Naam. Berikutnya kata beliau di sini, yusammunahu al-hiwar bainal adyan, yang mereka menamakan dengan apa? Al-hiwar bainal adyan, dialog antara agama-agama yang ada. Subhanallah, maha suci Allah. Hiwarun baina imanin wa kufrin. Nah, percakapan atau dialog antara apa? keimanan dan kekufuran. Wa baina syirkin wa tauhidin dan dialog atau percakapan antara kesyirikan dan dan tauhid. Baina a'da'illah wa awliyaillah. Nah, dialog atau percakapan antara musuh-musuh Allah dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pun berikutnya mengenai daripada nah, lanjutan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya باذنillah taala.